Alhamdulillah Assalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita masuk pada eh, pada bab yang ketiga dari kitab Mi'irul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala itu tentang pembahasan tentang ibadah yang mentakyid ibadah yang mutlak. Mulakhas kaidah yang ketiga atau bab yang ketiga kaid al-ibadati wahdar al afad. Silakan batasi pelaksanaan ibadah mutlak namun waspada dengan sejumlah sisi-sisi negatif. Maka di antara kaidah syariah al-muqarrah yang sudah baku, yang sudah paten, bahasanya ibadah itu tauqifiyah. Maka siapa yang mengklaim salah satu ibadah Tuliba maka dituntut untuk menegakkan dan mendatangkan dalil dari Quran dan Sunnah atas adanya ibadah tersebut. Ini yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kaidah al asl fil ibadat al-hadaru. Hukum asal ibadah adalah terlarang. Dan tidaklah satu amal ya, fidati pada zatnya adalah ibadah kecuali satu dari dua hal amal wajib atau amal mustahab. Amal wajib atau mustahab inilah yang disebut dengan kurbah dan yang disebut dengan taat. Ini nanti akan dijelaskan oleh kaidah la kurbata ila bita'ah. Tidak ada ibadah kecuali dengan sekedar menjalankan ketaatan. Kemudian amal-amal kurba ini innama urifat hanyalah diketahui menjadi syar'i melalui jalan syariat. Fahiyah maka amal-amal kurba ini kurbatun maksudatun syara'an adalah amal ibadah yang dimaksudkan secara syariat wa idia dan mengklaim tidak adanya niat al-qurbah mendekatkan diri kepada Allah dalam amal-amal semacam ini marfudun itu ditolak Itla yutasawar karena tidak bisa dibayangkan wukuha terjadinya terjadinya ibadah tanpa maksud al-qurbah mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidaklah diterima dari seseorang yang mengatakan saya tidak punya maksud biqiyam hadil lailah dengan salat di malam hari, salat di malam tertentu ini saya tidak punya maksud dan niat mendekatkan diri kepada Allah taala. Nah, inilah yang dijelaskan oleh kaidah bahasanya tidak ada niat al-qurbah mendekat kepada Allah satu hal yang mumtani satu hal yang mustahil untuk amal-amal ibadah yang dimaksudkan kemudian uh, asyari itu Allah dat yang maha bijaksana ketika Allah atlaqal amra bi ibadatin memberikan perintah mutlak untuk melakukan satu ibadah maka sepatutnya dipahami dari perintah mutlak ini atau siah memberikan kelapangan. Dan konsekuensi memberikan kelapangan bahasanya mukallaf ayat dia boleh melakukannya di waktu manapun di tempat e, di waktu kapanpun dan di tempat manapun dengan kadar dan bilangan seberapapun tanpa membatasinya dengan waktu tertentu atau tempat tertentu atau kadar tertentu. Karena, pembatas, karena pembatasan semacam ini mengandung mukhalafatun wadihah, pelanggaran yang gamblang, melanggar makna dari tausiah memberikan kelapangan. Yang ini kita simpulkan dari perintah Allah yang bersifat mutlak. Inilah yang akan dijelaskan oleh kaidah Hukum asal dalam ibadah yang mutlak adalah memberi kelapangan. Kemudian ibadah-ibadah mutlak yang telah jelas kalau dia masuk disyariatkan dengan dalil umum tidak boleh tidak pelaksanaannya pasti mendapatkan takayun pembatasan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, kondisi tertentu, kadar atau bilangan tertentu sebagai bentuk melaksanakan perintah. Wadhalika hal tersebut karena yang namanya waktu, tempat, keadaan dan kadar semua itu adalah daruriyat kebutuhan vital ketika orang mau melakukan ketaatan. Ketaatan yang bersifat mutlak itu ketika dipraktekkan tidak boleh tidak harus mukoyat. Dan mukoyatnya nanti eh, ada tempatnya, ada waktunya, ada bilangannya. Wa dan itu semua tempat, waktu, kondisi adalah kobil sejenis atau bagian dari wasail, sarana untuk mewujudkan ketaatan. Bagian dari kaidah malayatimul wajibu ila bihi. Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya hal yang wajib, maka dia wajib. Nah, nah ini yang akan dijelaskan oleh kaidah perintah mutlak, perintah mutlak tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan sesuatu yang muayyan. Sehingga fata'yin maka tertentunya amal dari sisi tempat, waktu dan kadar tidaklah bertentangan dengan tausiah, memberi kelapangan. Wa inama yunafi yang bertentang yang bertolak belakang dengan makna tausiah adalah membatasi ibadah yang mutlak yang longgar. itu di mana nasnya umum mutlak. Ini bahasanya nas umum dan mutlak in namanya dulu hanya menunjukkan adanya asal ibadah tersebut. Walaya dulu dan tidak menunjukkan disyariatkannya pelaksanaan ibadah itu dalam bentuk khusus muqayyad yang terikat. Ini nanti yang akan dijelaskan oleh kaidah Masuri amnal ibadati ala wajil umum. Semua ibadah yang disyariatkan secara umum itu tidak menunjukkan kalau dia disyariatkan ketika dilaksanakan secara khusus. Kemudian kaidah qaidil ibadati wahdir al afat silahkan batasi. Silakan berikan batasan-batasan pada ibadah yang mutlak, namun hati-hati dengan sejumlah dampak negatif. Maka kaidah ini menjelaskan bahasanya membatasi ibadah yang mutlak disyaratkan untuk sahnya dan bolehnya harus selamat dari empat eh, empat hal harus selamat dari empat hal. Aunakul atau kami katakan tidak boleh tidak harus terpenuhi pembatasan ini harus memenuhi empat syarat. Yang pertama pembatasan ini sekedar sarana tertentu untuk mewujudkan makna syar'i. La ayakuna taqyid bukannya pembatasan tersebut menjadi maksud lidati karena zatnya. Yang kedua, Ya, pembatasan tersebut tidak menjadi jalan diyakini kalau itu satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Yang ketiga, pembatasan tersebut tidaklah terwujud dengan pembatasan itu pelanggaran terhadap sunnah tarbiyah atau amal salafus saleh. Kemudian yang keempat, tidaklah mengantarkan filhal sekarang au ma'al atau di masa depan kepada mafsadah yang lebih besar. Kemudian rincian dari kaedah-kaedah yang telah dibahas secara sekilas. Maka kaedah yang ke-16, hukum asal ibadat itu terlarang. Mendekatkan kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan adalah landasan penting di antara sejumlah landasan dasar agama ini. Bahkan itu adalah konsekuensi dari tauhid kepada Allah dan beriman kepada Allah yaitu tauhidul itiba mengisahkan e, menunggalkan dalam masalah itiba menunggalkan dalam masalah itiba artinya tidaklah mengikuti kecuali sang nabi dalam masalah ini tidak dalam masalah ibadat maka nabilah satu-satunya yang diikuti dalam masalah ibadah. Dan tauhidul itiba ini adalah salah satu dari dua syarat diterimanya dua syarat adanya amal saleh. Karena id karena tidak boleh tidak untuk diterimanya amal harus ada dua syarat ikhlas karena Allah wal mutaba'atu dan mengikuti ajaran sang nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala Allah Subhanahu berfirman apakah mereka memiliki syurga sekutu-sekutu yang menetapkan bagi mereka minat dini bagian dari agama satu hal yang tidak Allah izinkan ini, ayat ini Asyura ayat 21 biasa jadikan dalil untuk celaan terhadap bid'ah dan Ayat ini dalil menunjukkan bahasanya yang namanya bid'ah itu harus minat dini. Ini dianggap sebagai bagian dari agama. Kalau orangnya tidak menilai itu sebagai bagian dari agama, ini tidak meyakini itu adalah Islam atau ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tidak memenuhi kategori ini kategori bid'ah boleh jadi maksiat dan boleh jadi yang lain. Fahadil kaidah maka kaidah ini kaidah ke-16 ini khusus membahas syarat amal yang kedua yaitu syarat mutabaah. Warubama dan terkadang kaidah ini diungkapkan dengan kalimat al asul fil ibadat hukum asal ibadah adalah terlarang wal hadar dan terlarang kecuali yang diajarkan oleh syariat atau hukum asal ibadat adalah batil kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah kalimat-kalimat untuk mengungkapkan kaidah ke-16 ini sebagiannya menjelaskan yang lain. Karena siapa yang ida'a mengklaim adanya satu ibadat maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil adanya ibadah itu. Wahadat dalil dan dalil ini innama yakunu nasan haruslah berupa nas dari Alkitab dan As-Sunnah. ilam yakun hadha dalil jika tidak ada dalil, tidak tegak dalil, maka ini ibadah yang terlarang dan batil dalam pandangan syariat. Sehingga dia termasuk dalam hadis Nabi, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawaraddun. Kebalikan dari kaidah ini kaidah yang lain dalam bab al-adat perkara non ibadat dan muamalat yaitu kaidah Al-aslu fil adat, hukum asal perkara non ritual ibadah adalah halal kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, hukum asal ibadat itu tauqif, menunggu dalil. Maka tidaklah disyariatkan minha dari ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah taala. Wa ila jika kita jika tidak disyariatkan oleh Allah maka kita termasuk dalam makna dan pesan firman Allah Ta'ala surat asyura ayat 21. Wal adat dan sedangkan al adat perkara non ritual ibadah hukum asal di dalamnya adalah al afu dimaafkan oleh Allah. Fa'la yuhdhar minha tidak ada yang dilarang kecuali yang Allah haramkan. Wa ila jika kita mengharam-haramkan perkara al adat tanpa dalil maka kita termasuk dalam firman Allah Ta'ala di surat Yunus 59. Katakanlah wahai sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu? Ma'ang Sallallahu apa yang Allah turunkan kepadamu min berupa rizkin berupa rizki faja'altum minhu lalu bisa-bisanya engkau jadikan sebagian darinya haram sebagiannya lagi halal tanpa ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala Ibn Taymiyyah juga mengatakan hukum asal dalam ibadat adalah tidak disyariatkan kecuali yang Allah syariatkan. Sedangkan hukum asal al-adat perkara non ibadat tidaklah ada yang terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Hukum asal dalam ibadat adalah batil Kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Kebalikan dari hal ini adalah transaksi dan makanan. Hukum asal makanan dan transaksi. Hukum asal transaksi adalah sah. Hukum asal makanan adalah halal. Kecuali yang kecuali transaksi yang dinilai batal oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga kecuali makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim juga mengatakan, hukum asal ibadat adalah adalah batil sampai terdapat dalil kalau itu diperintahkan hukum asal transaksi dan muamalah adalah sah sampai terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu batal atau haram. Kemudian subutul ibadah adanya ibadah dalam syariat ya tawakkafu tergantung pada adanya dalil dari dua sisi yang ini berhubungan erat. Yang pertama adanya dalil dari nas sahih yang menunjukkan subut adanya ibadah tersebut secara asal dan di awal pensyariatannya fala yasihu maka tidaklah sah subut adanya satu dari ibadat yang dasarnya adalah hadis palsu atau semata-mata pendapat sebagian ulama atau ahli ibadah atau tidak boleh ibadah ditetapkan dengan ba'dil hikayat dengan beberapa cerita atau mimpi atau kusyufat e, kasyaf yaitu seorang yang merasa tersingkap tabir gaib untuk dirinya atau wij perasaan wadzauk dan perasaan sebagaimana ta'abud ilallah menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilakukan dengan perkara adat itu sendiri. orang tidak boleh merasa ini bahasanya semata-mata pakai baju batik itu berpahala. Nah, tidak boleh. Ini, dia berpahala dari sisi menutup auratnya. Bukan dari sisi memakai baju batiknya ansih itu sendiri dan sebagainya. Maka merasa bahasanya pakai baju batik itu berpahala, itu amal soleh, semata-mata baju batiknya, maka ini namanya ta'abud kepada Allah dengan melakukan perkara adat itu sendiri, perkara non ibadah itu sendiri. Wa inama yakunu bi ta'at. Ta'abud kepada Allah itu dengan ketaatan semata. Dan yang namanya ketaatan itu adalah salah satu dari dua hal. Hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan ataukah al-mustahabat hal-hal yang dianjurkan. Dan jika sabata telah jelas asal ibadah bitarikin sahihin dengan jalan yang benar fahadha wahda maka ini semata belum cukup tidak boleh tidak harus ada sesuatu yang lain yaitu adanya dalil ala thubut adanya ibadah tersebut dari sisi sifat dan tata cara pelaksanaannya maka tidak boleh membatasi ini sesuatu yang dimutlakan oleh syariat, ibadat yang dimutlakan oleh syariat tanpa dalil syar'i. Sebagaimana tidak boleh memutlakan sesuatu yang telah dibatasi ibadah yang telah dibatasi oleh syariat. Fala buddha idan maka tidak boleh tidak idan jika demikian harus mengikuti syariat dalam masalah mutlak ataukah muqayyad dan mewujudkan maksud maksud syariat dalam ya, aturannya yang mutlak ataupun aturannya yang muqayyad. Fahadani inilah dua perkara yang tidak boleh tidak ada pada satu ibadah yaitu eh, adanya ibadah tersebut dari sisi asalnya memang ada dalam syariat secara asal dan adanya ibadah tersebut dalam syariat dari sisi tata cara ya, atau uh, hak sifatnya dan tata caranya biadani ini maka dengan dua poin ini diketahuilah sisi membuat bid'ah dalam ibadat. Id karena yaqa terjadi al tidak membuat bid'ah dalam ibadah, mata jika hasolat terjadi ikhlal, kerusakan atau error pada salah satu dari dua hal di atas. Error dalam masalah yang pertama, imma bentuknya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan inilah ibadah yang mengada-ada dari sisi asalnya demikian juga dari sisi tata caranya maka tata caranya mengada-ada asalnya juga memang tidak ada dalam syariat nah, ini nanti yang inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah wa imad dan boleh jadi dengan melakukan ibadat yang disyariatkan oleh Allah akan tapi ala sifatin mukhalifatin lil masyru' dengan tata cara yang menyelisihi apa yang dituntunkan. Inilah ibadah yang memang valid dari sisi asalnya, memang ada dalam syariat, namun mengada-ada dari sisi sifatnya. Yang ini disebut dengan sebutan bid'ah idofiyah. Tanbih catatan tentang penjelasan, pengertian, dan definisi ibadah. Yang dimaksud ibadah dalam hadal maqam dalam konteks ini yaitu konteks pembahasan bid'ah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah bifi'lihi dengan melakukannya fidati pada zatnya. Sehingga termasuk dalam definisi ini ibadah-ibadah amalia semacam tohara, salat, zakat, puasa, haji dan jihad. Kemudian yang kedua adalah ibadah dari dalam bentuk ukuran-ukuran syar'i berupa al-hudud, hukuman-hukuman untuk maksiat-maksiat tertentu, semisal potong tangan untuk pencuri, kemudian ketentuan warisan, ini sekian, ini seperenam, itu sepertiga, itu setengah, kemudian bilangan-bilangan, wal kafarah dan kafarah. Dan tidaklah termasuk dalam e, ibadah dengan definisi di atas ataqarrab ilallah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara al-ada, perkara non ibadah. Namun ketika perkara al-adat ini dijadikan sebagai sarana yang mengantarkan kepada maksud pemilik syariat. Contohnya adat yang dijadikan sebagai sarana safar untuk pergi haji, jalan kaki untuk pergi ke masjid, mengkonsumsi makanan biniati takawi. Ya, biniati atau takawi itu bacanya takawi bukan takwa ya. Biniati takawi dengan niat untuk mencari kekuatan ala fi'li taat untuk mengerjakan ketaatan. Maka yang Eh, maka haji hajinya itu ritual ibadah. Safar naik pesawat itu perkara al-adah. perkara al-adah di sini bisa berpahala dan bagian dari ibadah bukan karena semata-mata safarnya, namun karena dia menjadi sarana untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan yaitu eh, yaitu melaksanakan ibadah haji. Wadhalika hal tersebut karena perkara non ibadat fi ya pada zatnya bukanlah kurbah. Amal yang mendekatkan kepada Allah dan bukan amal ketaatan. Ya. Maka ibadah dalam pengertian eh, perkara adat yang jadikan sarana untuk melakukan ibadat itu tidak masuk dalam pembahasan ibadah dalam bab bid'ah. Wa inna jami umat takodam, namun semua yang telah lewat yaitu e, ibadat dalam pengertian perbuat ritual ibadat ditambah e, perkara mubah yang menjadi sarana untuk ibadat itu dua-duanya bisa disebut ibadah dalam definisi yang luas untuk pengertian ibadah. Maka definisi yang luas untuk ibadah mencakup semua amal yang Allah izinkan atau yang Allah perintahkan. Wadhalika dan hal tersebut idza sayyarahu al-mukallaf. Ketika mukallaf itu menjadikan perkara yang dia lakukan mujarad dan murni dari kepentingan pribadinya. Watalakahu bil qabuli wal imtithal dan dia meresponnya dengan menerima dan taat. Sebagaimana kata Syatibi Al-Maliki beliau mengatakan perkara al-adat, perkara non ibadah seluruhnya jika diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah itu bisa bernilai ibadat. Nah ibadah dengan makna yang luas ini inilah ibadah yang definisinya disampaikan oleh Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyat di kitabnya Al-Ubudiyah. Dia mendefinisikan ibadah dengan ismun jami'on, satu nama, satu istilah. Jami'on mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Berupa ucapan dan perbuatan tersembunyi karena itu perbuatan hati atau kelihatan karena itu aktivitas anggota badan. Ya, maka kalau ibadah dalam pengertian ini, maka ini mencakup perkara al-adat yang dijadikan sebagai sarana ketaatan. Sarana untuk bisa menjalankan ketaatan. Walil ibadah dan ibadah juga punya makna yang lebih sempit. Makna adat yang lebih e, lebih jeli, wa'adiyak dan lebih sempit. Yaitu segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan maknanya dan tidak diketahui ilahnya kenapanya atau sebabnya semacam sholat maghrib kenapa tiga rakaat yang ibadah dengan pengertian yang paling sempit ini disebut juga dengan yang lebih pas disebut dengan sebutan perkara ta'abudi soal maka e, mimam dari keterangan yang lewat kita mendapatkan kesimpulan bahasanya ibadat itu memiliki tiga pengertian. Ibadah itu punya tiga pengertian. Yang pertama adalah pengertian umum dan luas. Itulah segala sesuatu yang bisa dipakai mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu adalah taat. Baik itu taat. Ingat taat tadi adalah al-wajibat atau al-mustahabat. Perkara yang wajib atau perkara yang dianjurkan. Yang taat ini adalah yuta'ab batu bifi'liha lidzatiha. Digunakan untuk beribadah dengan mengerjakannya dan dia adalah ibadah lidzatiha karena zatnya itu sendiri. Solatnya itu sendiri, puasanya itu sendiri adalah ibadat. Ataukah perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi mingkobilil adat perkara non ibadah yang dia yuta'abatu biha digunakan sebagai ibadah karena dia sarana menuju ibadah Dan ibadah dalam makna yang luas ini bisa juga e, cakupannya bisa kita tambahi cakupan yang ketiga yaitu meninggalkan al eh, meninggalkan al manhiyat karena Allah taala. Ya, maka ibadat e, eh, dalam makna yang luas itu tadi mencakup yang pertama adalah at-ta'at. Ta'at apa? Al-wajibat dan al-mustahabat. Kemudian yang kedua perkara adat yang jadi sarana untuk taat. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan tarkul manhiyat lillahi azza wa jalla. Meninggalkan berbagai hal yang terlarang karena Allah. Itu termasuk ibadat dalam makna yang luas. Maka di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah ya, meninggalkan zina karena Allah, meninggalkan khamar karena Allah, itu adalah bagian dari ibadat dalam artian berpahala. Dalam pengertian berpahala. Ya, sehingga dengan bahasa yang lain dalam bahasa kita, ibadah dalam makna yang paling luas ini adalah semua amal yang ada pahalanya. Semua amal yang ada pahalanya. Berpahala. Apapun sebabnya. Ini maka dialah ibadah dalam makna yang luas. Amal itu bisa berpahala karena taat, karena dia adalah amal wajib ataukah mustahab. Amal itu bisa berpahala ketika dia adalah amal adat, perkara adat yang dijadikan sarana untuk melakukan ketaatan. Maka pakai pakaian itu perkara adat. Dan ketika niat pakai pakaian ini tutup aurat, dia menjadi satu hal yang berpahala satu hal yang berpahala. Maka karena dia berpahala, maka dia bisa disebut ibadat dalam makna yang luas. Dan orang itu mendapatkan pahala jika dia meninggalkan hal yang terlarang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna yang kedua, pengertian yang kedua adalah ketaatan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang memang diperintahkan oleh syariat untuk dikerjakan. Karena zatnya itu sendiri. Ini isinya cuma dua. Al-wajibat, amal-amal yang Allah wajibkan. Dan al-mandubat, amal-amal yang Allah perintahkan. Dengan perintah anjuran. Kemudian itlaqun akhas, pengertian yang paling sempit, paling mengkerucut. Ya, yang ini sama dengan ta'abudi. Yaitu segala sesuatu yang tidak diketahui alasannya. Maka kalau kita e, kalau di pelajaran fikih maka ada e, bagian ibadat dan bagian muamalat. Ada rubu' ibadat dan ada rubu' ya, muamalat. E, maka ibadat kemudian dimasukkan di dalamnya tohara, e, kemudian dimasukkan padanya salat, puasa, zakat dan haji tadi telah kita baca di halaman 142. Babul ibadat al-amaliyat. Ya, bab al-ibadat al-amaliyat, tohara, salat, zakat, puasa, haji, ya, dan termasuk di dalamnya adalah al-jihad. Nanti ada perkara kebalikan dari ibadat eh, dalam pengertian muamalat, jual beli, sewa menyewa dan yang lain. maka juga, juga dijumpai uh, ibadah dalam pengertian demikian. Dan perlu diketahui dalam bab uh, nanti dalam bab non uh, nanti ketika ibadat al-amaliyat misalnya puasa atau kemudian demikian juga misalnya zakat maka di bab zakat atau atau di rubuh ibadat secara fikih ini di antaranya di dalamnya terdapat hal-hal yang yang ta'abudi dan ada yang tidak ta'abudi. Ya, tidak mesti kalau dia adalah bagian dari al-ibadat al-amaliyat itu semuanya harus ta'abudi tidak. Ya, namun boleh jadi di dalamnya ada hal-hal yang tidak bersifat ta'abudi. Dan perlu diketahui ada kaedah e, tidak boleh ada kias dalam ibadat. Ada kaedah tidak boleh kias dalam ibadat. Nah, ibadah yang dimaksud dalam kaidah tidak ada kias dalam ibadat adalah ibadat dalam pengertian yang ketiga, umur ta'abudiyah. Umur ta'abudiyah. Kalau dia perkara ta'abudi, maka tidak ada kias. Tapi kalau dia masuk dalam bab ibadat, namun tidak ta'abudi, maka boleh ada kias di dalamnya. Saya ada kias di dalamnya. Zakat misalnya. Di, di masa Nabi tidak ada uh, zakat pakai beras. Zakat fitrah pakai beras. Tapi zakatnya ya dengan gandum, dengan korma. Ya, namun pembayaran zakatul fitri dengan gandum dan korma bukan umur ta'abudi. Ya, bukan umur ta'abudi. Namun dia perkara yang makulul makna. Itu apa? Ya, e, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Maka zakat dalam ini zakatul fitri dia masuknya bab ibadat. Babnya ibadat. Namun pembayaran zakatul fitri bentuk pembayaran zakatul fitri itu bukan umur ta'abudiyah. Bukan umur ta'abudiyah yang uh, yang kita terima jadi tidak boleh ngotak adik sehingga tidak ada kias di dalamnya dan dia bukan umur ta'abudi karena dia bukan umur ta'abudi ya, maka ya, kita katakan di Indonesia zakat fitri kita bayar dengan beras tidak dengan ya, korma ataupun gandum Loh, kok bisa ini kan babnya bab bab ibadat. Iya, nampak ibadat, mohon perkaranya bukan perkara ta'abudi. Maka kaidah e, tidak ada kias dalam ibadat. ibadat di situ, ibadat dalam pengertian yang ketiga. Yaitu umur ta'abudiyah. Ya, meskipun nanti eh, apakah satu perkara itu tak abudi ataukah tidak bisa jadi ada khilaf. Bisa jadi ada perselisihan di antara para ulama. Misalnya eh, menurut ulama yang mengatakan batal puasa karena bekam. Mereka berselisih pendapat. Batal puasa karena bekam, baik yang dibekam ataukah yang membekam itu kenapa? Maka madhab resmi Hanabila batal puasa karena bekam untuk yang membekam dan yang dibekam itu adalah umur ta'abudiyah. Umur ta'abudiyah. Itu resminya madhab Hanabila. Itu ta'abudiyah. Ya, sehingga ya, Nabi sampaikan batal puasa baik orang yang dibekam ataukah yang membekam. Gimana dengan orang yang membekam yang sekarang pakai alat? Kalau dulu orang e, membekam itu dipakai mulutnya. Maka dia nyedot darah, darah orang yang dibekam pakai mulutnya. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas bekam, wah, maka mulutnya penuh dengan darah kotor orang yang dibekam. Gimana kalau sekarang alatnya sudah berubah? Tidak demikian. Maka maka mata resmi Hanabila puasanya tetap batal. Kenapa? Karena batal puasa karena bekam, baik yang dibekam ataukah yang membekam itu umur tak ta'abudiyah. Sudah paketnya kayak gitu. Pokoknya membekam dan yang dibekam batal puasanya. Dan di antara Hanabilah yaitu Ibnu Taimiyah berpendapat bahasanya ini batal puasa karena bekam itu bukan umur ta'abudiyah. Ya, namun makulul makna. Diketahui maknanya, yaitu mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak sengaja. Nah, maka itu, itu sehingga ini bukan ta'abudiyah ada ilahnya. Dan karena ini makulul makna maka Eh, dan maknanya dan maksudnya adalah demikian. Dan kenapa orang yang membekam itu batal puasanya karena dia memasukkan sesuatu ke mulutnya darah dengan uh, dengan kencang sehingga ya berpulang untuk tertelan dan sebagainya. Ya, sehingga pakai kaidahnya Ibnu Taimiyah uh, orang tukang bekam sekarang itu tidak batal puasanya. Dan karena dari pendapat Ibn Taimiyah kemudian nanti batal puasa karena bekam itu bisa dikiaskan dengan donor darah. Jadi kalau madhab resmi Hanabilah donor darah tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena batal puasa karena bekam tak abudi. Ya cuma itu saja, nggak bisa di, diluaskan. Nah, kalau tak abudi tidak bisa diluaskan, tidak bisa dikiaskan. Nih. Jadi kalau pakai Eh, pendapat Ibnu Taimiyah bisa diluaskan kepada misalnya donor darah. Nah, maka e, satu perkara itu ta'abudi atau tidak nanti boleh jadi ada e, ada ya, bisa bersifat istihadi. Kenapa ember yang dijilat oleh anjing itu dicuci tiga kali itu dicuci tujuh kali salah satunya dengan tanah ya, maka kata malikiyah itu ta'abudiyah itu umur ta'abudi ya. karena malikiyah e, berpendapat bahasanya anjing itu suci tidak najis ya, dari situ ya, maka perintah untuk ketika anjing itu menjilati ember berisi air Kemudian harus dicuci tujuh kali salah satunya dengan tanah itu mereka maknai ta'abudi. Jumhur ulama mengatakan itu tidak ta'abudi. Diperintahkan untuk dibersihkan itu ada sebabnya itu karena adanya najis. Ya, maka penentuan satu sesuatu itu ta'abudi ataukah tidak nanti dalam banyak kasus itu nanti berpeluang bersifat istihadi yang menimbulkan e, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian kaidah yang ke-17 tidak ada kurbah amal yang mendekatkan kepada Allah kecuali dengan melakukan taat. Takarub upaya mendekatkan diri kepada Allah inamanya kuno hanyalah boleh dengan mengerjakan apa yang Allah syariatkan berupa berbagai macam ketaatan. Dan yang taat adalah salah satu dari dua unsur. Salah satu dari dua hal tanpa ada unsur yang ketiga yaitu al-wajibat kemudian al mustahabat Falayakunu maka tidak ada suatu amal itu uh, eh, kurbah amal yang mendekatkan kepada Allah ataukah ketaatan pada zatnya kecuali al-wajibat yang Allah wajibkan pada para hamba atau al-mustahabat yang Allah anjurkan agar manusia melakukannya. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang dan menyembah Allah dengan satu ibadat, yang itu hukumnya tidak wajib, tidak pula mustahab. Lantas dia berkeyakinan itu wajib ataukah mustahab, fawadallun, maka dia orang yang sesat. Mubtadi'un bid'atan sayi'atan. Dan dia orang yang melakukan bid'ah, dengan bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang hasanah, dengan sepakat seluruh para imam agama. Karena Allah tidaklah boleh disembah kecuali dengan sesuatu yang hukumnya wajib atau sesuatu yang hukumnya mustahab. Oleh karena itu tidak boleh takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan semata-mata melakukan perkara non ibadat. Baik perkara al-adat ini ini adalah bagi, e, min kabil sejenis al-mubahat, hal-hal yang hukumnya mubah atau hal-hal yang hukumnya makruh ataukah hal-hal yang hukumnya haram. Walayat butuh dan tidaklah terbukti satu amal itu taat yang mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali dengan dari satu jalan saja yaitu wahyu yang sahih. Maka tidak sah dan tidak boleh ibadah ditekat, ditetapkan dengan hadis palsu atau pendapat ini imam ya, ulama yang diikuti atau pendapat sebagian ulama atau ahli ibadah atau dasarnya adalah sebagian cerita atau mimpi atau kasyaf atau e, perasaan dan perasaan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal yang tidak dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kurbah sebagai amal yang mendekatkan diri kepadanya maka amal itu batil sia-sia dan tertolak alias dikembalikan kepada dirinya. Kemudian kaidah yang ke-18. Ada muqassir kurba mumtani'un fil kurba al-maqsudah. Tidak adanya niat mendekatkan diri kepada Allah itu satu hal yang mustahil. Mustahil adanya. Untuk perkara-perkara yang itu memang kurbah maksudah memang dia adalah ibadah yang dimaksudkan. Al-qurba al maksudah bidatiha, ibadah yang dimaksudkan secara zatnya menurut syariat adalah al-wajibat dan al-mustahabat. Yang ini sama dengan taat. Walai tasawwar, maka tidak bisa kita bayangkan seorang mukallaf yang melakukan kurbah maksudah, amal ibadah yang dimaksudkan tanpa memiliki niat mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin ada orang yang sholat. Dia mengerjakan sholat dan dia mengatakan saya tidak punya niat untuk beribadah kepada Allah. Dan apa itu niat mendekatkan diri kepada Allah? Niat untuk cari pahala. Itu berarti niat takarub. Tidak bisa kita bayangkan. Ada orang yang puasa semata-mata puasa bulan Ramadan semata-mata pengiritan, ya. e, semata-mata diet tidak mungkin, ya. tidak mungkin. Selama pelakunya Muslim tidak mungkin, mustahil. Ini ada orang puasa di bulan Ramadan tidak punya niat kurbah, cari pahala, tidak punya niat takarub kepada Allah, tidak ada niat untuk cari pahala. Satu hal yang mustahil. Ya, ini mau kaidah ini mau dipakai untuk untuk e, semisal ada orang yang mengkhususkan setiap malam Jumat dia sholat malam. Malam yang lainnya tidak pernah sholat. Kalau malam Jumat dia pasti sholat malam. Maka ini sholat. Kalau sholat tidak mungkin ada niat tidak ada niat takarub. Tidak mungkin tidak ada niat takarub. Maka tertolak, tidak kita terima ketika orang yang e, setiap hanya solat malam hanya solat malam setiap kali malam Jumat, ya, kita tidak bisa terima ketika dia mengatakan saya tidak punya niat mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang saya lakukan ini. Itu nggak bisa. Seandainya dia membuat pernyataan demikian, kita katakan eh, pernyataan Anda tertolak. Nah, tidak bisa diterima. Kenapa? Mumtani, mustahil. Tidak ada kostil kurbah. Maksud mendekatkan kepada Allah untuk amal-amal ibadah yang dimaksudkan. Lain hanya kalau eh, amal ibadah itu tidak dimaksudkan. Maksudnya apa? Perkara ibadah yang berpahala. E, perkara ibadah yang ya, perkara adat yang berpahala. Nah itu mungkin. Mungkin kostul kurbah, mungkin bukan. Orang makan. Ya, maka itu mungkin ada kostul kurbah. Kenapa makan? Ya, ya, supaya nanti kuat pergi ke masjid. Ya. <clears throat> maka berarti ada kostul kurbah. Kenapa makan? Wah enak. Kenapa enggak saya makan? Ya, ya ada makanan enak, kenapa enggak, enggak dimakan? enak gratis kenapa nggak dimakan? Nah, nah, berarti tidak ada niat kurbah. Maka itu satu hal yang mungkin. Tapi kalau orang sholat kemudian dia bilang saya tidak punya niat takarub kepada Allah, nah, ini tidak bisa. Hmm. Moyoworo itu kata orang Jawa. Ini ada sholat kok tidak ada niat takarub kepada Allah. Dan apa itu niat takarub? Ingin mendapatkan pahala. Kalau seorang itu ingin mendapatkan pahala dengan apa yang dia lakukan, ya, maka itu berarti ada niat. Di situ berarti ada niat takarub. Nah, fal itasawar maka tidak bisa kita bayangkan mukalab melakukan keubah maksudah kecuali ada niat takarub kepada Allah. Maka tidak bisa diterima seorang yang mengatakan, saya tidak punya niat dengan sholat di malam tertentu ini, saya tidak punya niat apa-apa. Saya tidaklah bermaksud dengan perbuatan tersebut takar kepada Allah Ta'ala. Ah, ini tidak bisa diterima. Walidah oleh karena itu, maka mengaku-ngaku melakukan kurba maksudah tanpa niat takarub adalah itia'un marfudun. Adalah klaim yang tertolak li'annahu takhayuliyun karena itu satu hal yang imajinatif. Eh, satu satu hal yang tidak ada di dunia nyata. Eh, Cuma mungkin ada di dunia imajinasi. Ya. Di dunia nyata tidak bisa ada. Ya, ada sholat niatnya tidak cari pahala. Ya. Iseng saja sholatnya. Tidak mungkin. Atau kemudian senam niatnya. Ini tidak mungkin. Kenapa sholat setiap malam Jumat Kliwon? Ya, pingin senam saja. Gitu. Olahraga. Nah, tidak mungkin. Lakin tasawar akan tapi bisa kita bayangkan ityanu bil fi'li orang melakukan satu perbuatan ma'a bersama niat kurbah, niat cari pahala, niat mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga tanpa niat mendekatkan diri kepada Allah. Untuk amal ibadah jenis yang kedua, yaitu kurbah ghairu maksudah, amal ibadah yang tidak dimaksudkan secara zatnya. Dari sisi syariat, itulah perkara ibadah perkara adat yang bisa berpahala karena niat yang benar. Wa min amsilati ala dzalika di antara contoh hal tersebut misalnya memiliki pakaian jenis tertentu atau diam yang lama atau tidak mau bernaung. Fa inna fi'la syai'in min hadil umur maka melakukan satu dari hal-hal ini qad yaqa boleh jadi terjadi ma'a diiringi dengan niat takarub ya, dengannya secara zatnya kepada Allah. Ya, kalau itu diniatkan takarub kepada Allah dengan semata-mata berjemur. Ya. Maka semata-mata berjemur di bawah sinar matahari, Didi kata orang Jawa, semata-mata berjemur itu niatnya ada maksud untuk cari pahala, fayadkhulu itin tahta maknal ibtidai. Maka dalam kondisi itu dia termasuk dalam kategori membuat bid'ah. Namun boleh jadi ya kok terjadi tanpa niat semacam itu. Nih. Kenapa kemudian berjemur di ditarik sinar matahari? Ya, pengen menghangatkan badan. Nah, ini perasaannya rasanya dingin, ya, pengen biar kemudian terasa hangat. Nah, maka bisa. Dan klaim semacam itu bisa diterima. Fala yakunu ta'at, eh, fala yakunu bid'atan, maka dia tidak bid'ah. Maka namun dia fi'lan adian, perbuatan non ibadat. Warubama yasir fi'l al-adab ya, meskipun yasir fi'l al-ibadah apakah ada itu bisa menjadi ibadah. Wadzalika dan itu mata jika iktarona bergandeng perbuatan tersebut dengan niat yang benar menurut syariat atau dia menjadi sarana untuk melakukan amal saleh dan alat bantu untuk melakukan amal saleh. Demikian juga bisa ditambahkan poin yang ketiga ketika dilaksanakan dengan memperhatikan adab-adab yang dituntutkan oleh syariat. Ya, maka makan itu eh, ya, makan itu bisa bernilai ibadat manakala dia dengan niat yang benar, niat yang baik. Ya, ya, niatnya untuk eh, ya, ya, niatnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk menikmati kehidupan untuk makan dan minum atau sarana atau sarana <clears throat> ya makan itu niat makan adalah sarana untuk bisa pergi ke masjid supaya punya energi pergi ke masjid punya energi untuk sholat dan seterusnya kemudian yang ketiga Ataukah adat tersebut dikerjakan dengan memperhatikan adab-adab yang diperintahkan oleh syariat. Dia makan dengan memperhatikan uh, adab-adabnya dengan tangan kanan dan seterusnya. Misal dzalika contohnya adalah uh, sabda Nabi saw tidaklah engkau memberikan nafkah. Tidaklah engkau membelanjakan harta dan niatnya niat yang baik tabatari engkau mencari dengannya wajah Allah ila ujir tabiha kecuali engkau mendapatkan pahala sampai-sampai suapan yang kau letakkan di mulut istrimu Nih. maka Nabi saw menyampaikan bahasanya ketika ada seorang laki-laki itu menyuapi istrinya maklum mantanannya nah, maka itu bisa berpahala Ya, pengeluaran dia duit untuk itu itu berpahala. Ya, manakala tabtari biha wajah Allah. Kenapa keluar duit? Ini semata-mata cari uh, eh, rida Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara al-adat ini perkara al-adat di, diiringi dengan niat yang benar tabtari biha wajah Allah menjadi satu hal yang berpahala. Demikian juga firman Allah Ta'ala dari hal tersebut bi anam dikarenakan mereka tidaklah mereka tertimpa dhamaun haus wala nasabun capek wala mahmasatun lapar fi sabilillah saat perjalanan mereka jihad fi sabilillah. Tidak pula mereka menginjakkan mautian satu tempat yang itu menjadi sebab marahnya orang-orang kafir. Tidaklah mereka menyerang musuh yaitu orang kafir dengan satu serangan kecuali semuanya adalah tercatat sebagai amal soleh yaitu amal yang berpahala. Maka capek saat jalan kaki di medan jihad atau menuju medan, medan jihad itu Allah katakan amal soleh. Itu amal yang berpahala. Kenapa? Karena ini sarana. Sarana untuk terjadinya ibadah yang Allah ridai. Yaitu jihad fisabilillah Tidak mungkin ada jihad fisabilillah kecuali ada capek, ada haus, ada lapar. Ya. Demikian juga eh, berada mengambil posisi di satu tempat tertentu yang itu bikin jengkel musuh. Ya. Ini tempat ini tempat yang ditargetkan oleh musuh dan didahului oleh kaum muslimin terlebih dahulu. Sehingga kecewalah mereka. Ya, ketika mereka kecewa, nah ini mereka yang maka kaum muslimin yang bikin kecewa ini kata Allah dapat pahala. Maka cuma sekedar berada di posisi tertentu. Ini perkara al-adat. Namun ketika dia adalah sarana terwujudnya uh, sesuatu yang Allah cintai, maka dia menjadi berpahala. Famin hadal wajah, maka dari sisi ini, tanpa yang lain, sah takarub kepada Allah dengan melakukan perkara al-adat. Perkara non-ibadat, non-ritual ibadat. Lianna hadha takaruba karena upaya takwa mendekatkan diri kepada Allah has terwujud min wajahin dari cara dari satu sisi yang diakui oleh syariat. Yang dibenarkan oleh syariat. Wa min huna yu'lamu. Maka dari sini kita yu'lamu diketahui bahasanya menjadikan perkara non ibadat itu sendiri sebagai ibadah dan kurbah kepada Allah Ta'ala perkara yang tidak diakui oleh syariat. Karena takar mendekatkan kepada Allah layakunu tidaklah boleh kecuali dengan melakukan taat. Dan taat pengertiannya adalah wajibat ataukah mustahabat. Walhasil kesimpulannya. Anak qasdar kurbah, pasal niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kot yakunu hasilan. Itu terkadang sudah ada. Sudah ada, jika itu untuk perkara al-wajibat dan al-mustahabat falayutlabu tahsiluhu. Maka tidak diperintahkan untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena sudah wujud. Karena sudah wujud. Ketika orang melakukan wajibat, melakukan sholat, lima waktu, maka sudah ada padanya kostul kurba. Maka tidaklah dia diperintahkan untuk memiliki kostul kurba. Tidak perlu Kenapa? Itu sudah satu paket baku, tidak mungkin. Tidak. Itu sudah satu paket menyatu. Solat lima waktu pasti ada kostum, pasti ada niat, kubah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak perlu ada uh, perintah khusus. Nih. Kalau anda sholat, maka nih, berniatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak perlu. Nah ini Inama mayakuni berlaku untuk ketaatan dan kurbah maksudah. Itulah sejumlah ibadat yang sabitah, yang valid menjadi asliha dari sisi asalnya. al mukhtaroah yang, yang mengada-ada dari sisi sifatnya. Kataksi semacam mengkhususkan awali ayam misana al-hijriyah. Tanggal 1 Muharram Ya, tanggal pertama tahun Hijriah, berarti berapa? Tanggal satu Muharram. Mengkhususkannya untuk puasa. Maka pasti ya, pasti ada kostul kubah di sini. Pasti ada kostul kubah di sini. Ya. Nah, ternyata ya, tanggal satu Muharram itu satu hal yang tidak e, diperintahkan eh, secara khusus oleh syariat orang untuk seorang itu beribadah ketika itu. Wahada wa majalul bid'ah al idofiyah. Inilah orang adanya bid'ah idofiyah. Maka jika seorang itu puasa pada tanggal satu Muharram semata-mata karena eh, mengkhususkan satu Muharram, maka ini satu hal yang mengada-ada. Ya, namun jika maksud dia adalah bagian dari memperbanyak puasa Muharram, tentu lain masalah. Ya, jika itu karena kebetulan mengikuti kebiasaan dia puasa Senin dan Kamis dan itu jatuh hari Senin, maka tentu juga tidak masalah. Dan ketika ya, tidak ada tidak ada mendung, tidak ada hujan, ya, semata-mata dia puasa pada tanggal 1 Muharram. Dan itu setiap tahun demikian. Setiap tahun Demikian. Maka ada memang maksud untuk taksis. Ya, maka ini bid'ah idofiyah. Jika dia mengatakan itu bid'ah kalau niatnya ibadah, saya tidak punya niat ibadah kok. Nah, maka itu tertolak. Nah, gimana mungkin ini puasa, kemudian ada mengklaim tidak punya niat ibadah. Itu satu hal yang mumtani. Mustahil. Waktu yakunu dan boleh jadi niat untuk kurba mendekatkan kepada Allah tidak ada. Fayutlab maka dituntutlah tahsiluhu upaya untuk mendapatkannya, untuk mewujudkannya. Dan ini hanya ada dalam perkara al-adat. Dan satu hal yang maklum bahasanya perkara adat, non ibadat, itu secara adatnya bukanlah kurbah, amal yang mendekatkannya kepada Allah. Waya al-ibadat al-mukhtara'ah, Inilah ibadah yang mengada-ada dari sisi asalnya dan tata caranya. Semacam takarob mendekatkan diri kepada Allah, bisumti adaim dengan terus-menerus diam. Dan ini adalah ruang dari ibadah hakikiyah. Maka berdasarkan hal ini, maka ada sesuatu yang itu bid'ah melihat niat. Dan ada sesuatu yang itu bid'ah tanpa melihat niat. Berjemur di bawah e, sinar matahari itu bid'ah dan tidaknya menimbang niat. Untuk satu orang itu bid'ah, untuk orang yang lain tidak. Kenapa? Beda niat. Kalau dia berjemur di bawah sinar matahari, niatnya itu merasa dapat lebih soleh kalau berjemur di bawah tenik sinar matahari, nah, ini bid'ah. Nah, ini bid'ah. Nah. Atau dia katakan puasa-puasa sambil dede, sambil berjemur itu ganjaran lebih besar daripada yang puasa namun tidak dede, ya, tidak berjemur. Nah, ini bid'ah. Bid'ah, ya, maka bid'ah dan tidaknya ya, itu melihat niat. Namun jika niat berjemur itu adalah untuk menghangatkan badan, ya, tidak masuk. Ya, maka itu bukan bid'ah. Nah. Maka kalau orang itu takarub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Dan itu adalah dalam bentuk menggunakan al-adat. Al Untuk takarub, maka ini bid'ah dan tidak tergantung niat. Tapi kalau orang itu e, dengan sengaja bukan karena lupa duhur lima rakaat, maka tidak perlu pakai lihat niat itu bid'ah. Jadi kalau e, tanpa melihat niat itu bid'ah. Saya nambah rakaat kelima nggak ada niat apa-apa kok. Nah, ya meskipun tidak ada niat apa-apa itu bid'ah. Nah, itu itu beda. Tapi kalau berjemur, karena ini adalah menggunakan perkara mubah, menggunakan perkara mubah untuk takau kepada Allah. Penggunaan perkara mubah untuk takau kepada Allah itu bid'ah dan tidaknya tergantung niat. Menggunakan perkara mubah untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu bid'ah dan tidaknya tergantung niat. Nah, kemudian kaidah yang ke-19, hukum asal ibadat mutlak itu adalah memberikan kelapangan. Maka jika terdapat ibadah dalam nas syariat bersifat mutlak umum, fal muta'ayyan maka keniscayaan atas mukallaf melaksanakannya dalam bentuk tausiah, memberikan kelapangan. Bihai sudimana la yutakayat al-idyan, tidaklah diikat pelaksanaan ibadah ini dengan waktu tertentu, tempat tertentu, kondisi tertentu, kadar atau bilangan tertentu. Karena kaidah universal dalam dalam itian melaksanakan ibadah syariah baik mutlak ataukah muqayyad mengikuti perintah syariat menyesuaikan diri dengan ketentuan syariat dalam mutlak dan muqayyadnya longgar dan terbatasi dengan ini dan itunya maka ketika pemilik syariat Allah dat yang maha bijaksana, mata jika memberikan perintah mutlak untuk melakukan satu ibadah, fayambari maka sepatutnya dipahami dari perintah mutlak ini memberikan kelapangan. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena dia akan memberikan syafaat untuk ashabul Quran. Maka perintah ini mutlak, tidak diikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Maka ini apa? mengikuti kelonggaran masing-masing orang. Pemuktada dan konsekuensi dari kelapangan ini boleh bagi mukalab untuk melaksanakannya fi ayi waktin, di waktu kapanpun, di tempat manapun, dan dengan kadar seberapapun. Tuna takyid tanpa dibatasi dengan waktu tertentu, tempat tertentu, kadar atau angka tertentu. Karena memberikan batasan-batasan ini adalah pelanggaran yang nyata untuk pesan atau siap memberikan kelapangan yang ini kita simpulkan dari perintah syariat yang bersifat mutlak. Di antara contoh ibadah mutlak al-muasa'ah yang ada kelonggaran pada pelaksanaannya berzikir berupa takbir, tahmid, tasbih, istighfar, doa, demikian juga baca Al-Quran, majelis ilmu, Ya. maka menuntut ilmu, majelis ilmu itu longgar, waktunya, tempatnya tidak harus di masjid, boleh jadi di rumah, boleh jadi di sekolah, boleh jadi di kampus universitas, boleh jadi e, di aula dan yang lainnya. Kemudian sholat sunnah, sholat nafi, puasa nafilah, Eh, kemudian sholat tatawu eh, yaitu maksudnya eh, sholat sunnah mutlak dan demikian juga qiyamul lail yang dia merupakan bagian dari sholat sunnah mutlak. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana memiliki maksud-maksud mulia dengan mensyariatkan ibadah-ibadah mutlak yang longgar ini di antaranya adalah memberikan Arifku sikap e, lembut kepada mukallaf, memberikan kelonggaran bagi mukallaf, menghilangkan kesempitan, masyakoh kesusahan dari mukallaf, watashil dan memberikan kemudahan al-imtithal untuk melakukan ketaatan alaihi bagi mukallaf. Kemudian yang kedua, membuat cinta dengan ketaatan bagi mukallaf. Membuat mukallaf cinta dengan ketaatan. Kenapa? Karena longgar sesuatu yang uh, sesuatu yang ketat uh, aturannya jelimet nah, itu berat dan itu jika eh, itu berpeluang untuk tidak disukai lain hanya kalau longgar kaima yahsul al ikbal supaya yahsul terwujud al ikbal perhatian dalam ketaatan wal uns merasa nyaman dengan ketaatan kemudian continue melakukan ketaatan Kemudian melaksanakan ibadah dalam bentuk yang paling bagus, wal dan bentuk yang paling bagus. itu takak di mana terjadi ibadah tersebut secara sempurna dan kokoh. Yang keempat menampakkan aspek ta'abud e, e, e, ta'abud yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala wa tauqif dan mengikuti perintah yang ada fil mumayyaza untuk membedakan antara ibadah mutlaqah dan ibadah yang muqayyada. Ibadah yang mutlak dan ibadah yang muqayyada terikat dengan e, dengan berbagai macam ketentuannya. nama maka dari sini fa'inal muta'ayyad Maka sebuah keniscayaan bagi mukallaf, bagi seorang hamba untuk melaksanakan ibadah mutlak yang longgar, hendaklah dia memperhatikan makna kelonggaran yang menjadi maksud dari syariat. Ya, eh, ya, di mana Allah pemilik syariat bermaksud ila tahqiqihi terwujudnya kelonggaran untuk ibadah jenis ini. Oleh karena itu membatasi ya, memperketat ibadah yang mutlak yang longgar tanpa pembenar syar'i itu mengantarkan pada banyak sisi bahaya secara tinjauan syariat. Wadalika hal tersebut misalnya orang yang mengikatkan dirinya untuk selalu puasa di tanggal 1 Muharram misalnya. Maka dia mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak wajib. Kemudian dia bebankan pada dirinya ala anat kesulitan, wal masyakot dan kesulitan. Wadoha, dan dengan itu dia menyerupai hukum syariat. Di mana dia meyakini lebih afdolnya waktu tersebut. Wa ikhtisat dan pengkhususan puasa pada waktu tersebut dia yakini memiliki mazid minal ajri pak tambahan pahala dan ini adalah i'tikad yang menyelisih syariat warupama dan boleh jadi tarot taba ala hadal iltizam ya, dampak dari komitmen ini tadi terlantarnya sesuatu yang lebih ditekankan menurut syariat atau kurang maksimal dalam melaksanakan hal yang dituntunkan oleh syariat. Itu fatah ditambah dengan orang komitmen semacam ini selalu puasa pada tanggal 1 Muharram, ini terdapat padanya melanggar sunnah taqiyah dan amal salafus saleh. Karena tidaklah dinukil pengkhususan hari tertentu ini untuk puasa, tidak ada nukilannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari satupun salafus saleh. Padahal ada muktata faktor pendorong untuk melakukannya dan tidak ada almanik faktor penghalang. Sebagaimana komitmen ini kot yakunu boleh jadi dari atan ila menjadi sarana untuk ada komitmen jenis yang lain minal ibadat eh, ibadah-ibadah jenis yang lain di waktu yang lain min ghair tanpa bersandar pada nasyari maka terbukalah dengan sebab ini bab mengada-ada pintu mengada-ada dalam agama kemudian komitmen semacam ini terus menerus semacam ini qad yufti bil mukallab terkadang mengantarkan mukallab untuk masuk ke dalam bab al-ghulu berlebih-lebihan yang terlarang menurut syariat li ajli dikarenakan hadhil mafasid ya, dikarenakan eh, dampak-dampak negatif ini dan yang lainnya maka keterikatan dalam bentuk semacam ini termasuk dalam pengertian al-ibtida membuat bid'ah Hada ma yumkinu bayanu. Inilah yang mungkin untuk dijelaskan secara global. Wa ilai keadaan berikut ini bisa inna tafsil ya, Sedikit rincian. Bayan hadil mafasid. Penjelasan tentang sisi-sisi negatif menurut pandangan syariat. Yang merupakan mutaratabah dampak dari membatasi ibadah yang mutlak, yang longgar. Ya, duna tanpa memperhatikan maksud pemilik syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka penjelasan detailnya untuk masing-masing mafsadah sisi negatif akan kita baca di pertemuan yang akan datang wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin